Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jemaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Terakhir, kita membacakan firman Allah Azza wa Jalla Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsar alladhi hum fihi yakhtalifun. Kemudian kita kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan wa qawlih dan juga firman Allah wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun Kemudian beliau menyebutkan ayat Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah Kemudian beliau menyebutkan ayat wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin Beliau menyebutkan ayat yang pertama adalah firman Allah wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun dan ini yaitu Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan mubarakun yang berbarokah dan ini adalah kitab yang kami turunkan mubarakun dia adalah kitab yang berbarokah. beliau rahimahullah mendatangkan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah azza wajalla dan dari dari dari Allah lah mulai minhu bada'a Al-Qur'an mulai dari Allah Subhanahu wa taala wa hadza kitabun anzalnah dan ini adalah kitab yang kami turunkan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah diturunkan oleh Allah SWT mulai dari Allah wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada Allah. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk, ini adalah keyakinan sebagian orang-orang yang menyimpang seperti Mu'tazilah yang mereka mengatakan luasannya Al-Qur'an adalah makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain. Adapun akidah al-sunnah wal Jamaah maka tidak demikian. Mereka mengatakan bahasanya kalamullah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan dia bukan makhluk. Diturunkan oleh Allah SWT berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Wahada kitabun anzalnahu kami turunkan dia mubarakun dan dia adalah kitab yang berbarokah. Allah mensifati kitabnya itu Al-Qur'an dengan barokah. Jadi maksud dengan barokah adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan dan juga baqauhu dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Allah mensifati Al-Qur'an sebagai kitab yang banyak kebaikannya dan juga langgeng kebaikannya. Baik kebaikan yang kita dapatkan di dunia dan juga kebaikan yang kita dapatkan di akhirat. Allah SWT telah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang banyak berkahnya, banyak manfaatnya. Dan di antara berkah Al-Quran, orang yang membacanya, maka dia mendapatkan pahala. Hanya sekedar membaca Al-Quran hanya sekedar membaca Al-Quran meskipun kita tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui tafsirnya. Tapi Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, kana lahu bihi hasanah, wal hasanatu bi amthaliha." Beliau mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dari setiap huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Dari setiap huruf yang dibaca dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan menjadi berapa? Menjadi sepuluh. Yang satu kebaikan Allah jadi Allah, Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Fadlan min Allah dan ini adalah anugerah karunia dari Allah swt. Kemudian beliau mengatakan lam akul alif lam mim harfun. Beliau mengatakan aku tidak mengatakan bahasanya alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Jadi orang yang membaca alif lam mim akan mendapatkan berapa hasanah? 30 kebaikan, 30 hasanah. Hanya sekedar membaca alif lam mim. Belum apabila dia melanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Satu ayat, setengah halaman, satu halaman, dua halaman, satu juz maka berapa juta dan berapa miliar hasanah yang akan dia dapatkan ketika dia membaca Al-Quran. Dan ini adalah bagian dari barakatul Quran, ini adalah bagian dari berkahnya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran meskipun tidak mengetahui maknanya, maka dia mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran tersebut. Dan di antara barokah Al-Quran, Allah SWT menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa, Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa, yaitu sebagai obat. Allah SWT mengatakan, Qul huwa lilladina amanu hudan wa syifa. Katakanlah, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, bagi orang-orang yang beriman adalah hudan wa syifa. Yang pertama sebagai petunjuk, kemudian yang kedua adalah sebagai obat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ya adalah termasuk obat dan dia adalah termasuk ruqyah yang syar'iyah. Apabila seseorang sakit kemudian dia membaca ya membacakan Al-Qur'an dengan niat yang yang ikhlas dan keyakinan yang kuat bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa maka insyaallah biiznillah akan sembuh dengan sebab membaca Al-Qur'an. Dan Allah SWT telah menjadikan Al-Quran dan telah menurunkan Al-Quran di antaranya adalah sebagai syifa sebagai obat bagi manusia. Dan ini sayangnya banyak di antara kaum muslimin sendiri yang yang tidak mengamalkan hal ini. Artinya mereka lebih memilih yang berobat dengan obat-obat yang lain. Ya, pergi ke dokter atau mencari obat-obat yang lain padahal dia memiliki Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an Allah turunkan adalah sebagai di antaranya sebagai syifa sebagai obat. Kalau kita benar-benar ya membacanya dengan yakin bahwasanya adalah syifa, maka insyaallah biidznillah kita akan kita akan sembuh dan tidak perlu ya kita jauh-jauh pergi ke dokter dan lain-lain. Ya, cuma sekali lagi banyak di antara kita yang lalai ya dan melupakan hal ini. Oleh karena itu, ya seorang muslim dan juga muslimah yang hendaklah yang mengambil barokah dari Al-Quran diantaranya adalah dengan berobat dengan Al-Quran. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagian sahabat yang sedang melakukan perjalanan, kemudian mampir di sebuah desa dan ternyata di situ ada ya ke kepala desanya kurang lebih dia ternyata sedang sakit. Ya kemudian meminta kepada sahabat untuk merukyah, Kemudian dirukyah dengan Al-Fatihah. Dirukyah dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Ya, maka Allah SWT menyembuhkan ya orang tersebut seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ini adalah contoh praktek para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka merukyah dengan Al-Qur'an. Dan rukyah tidak harus dari orang yang orang yang terkenal atau harus dari seorang ustadz atau dari seorang kiai. Kita sendiri masing-masing bisa merukyah dengan Al-Qur'an. Ya apabila kita sakit, ya kita bacakan pada uh, apa yang sakit misalnya kepala kita yang sakit kita tempelkan ya ke, uh, tangan kita kemudian kita membaca Al-Fatihah atau membaca ayat kursi atau membaca ayat-ayat yang lain. Ya dengan niat ini adalah syifa, ini adalah obat. Maka insya Allah biidznillah ya ini bisa menjadi sebab ya sembuhnya seseorang. Kemudian di antara barokah Al-Qur'an, ya Allah turunkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Ya sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia yaitu pada saat mereka dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan mereka di e, kegelapan, kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan kemaksiatan, maka Al-Qur'an Allah Swt turunkan sebagai hudan. Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Swt mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, Al Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan tadi Allah mengatakan, "Qul huwa ladzina amanu hudan." Katakanlah, ya sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin menempuh jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in dan juga para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan lain-lain. Maka tidak ada jalan untuk bisa menempuh jalan yang lurus kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an. Karena Allah turunkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Ya, barang siapa yang mencari petunjuk dan hidayah dari selain Al-Qur'an, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Ini adalah barakah. Ya, ini adalah kebaikan dari Al-Qur'an. Ya Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang masih bingung ya tentang dirinya, maka dalam dia kembali kepada Al-Qur'an. Barang siapa yang masih bingung ah, mana yang salah, mana yang benar. Maka adalah dia kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Kalau kita ya benar-benar ya kembali kepada Al-Quran dan dengan sedekun niat, dengan niat yang benar-benar ikhlas ingin mendapatkan petunjuk maka insya Allah Allah swt akan membukakan hatinya. Ya Allah swt jadikan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah beberapa barakah Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Ini adalah kitab yang kami turunkan mubarak yang sifatnya adalah berbarakah. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah mengatakan yang artinya seandainya kami turunkan Al-Quran ala jabal di atas sebuah gunung. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung. La ra'aitahu khashian. Ini saya engkau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan khashian, dalam keadaan khusyuk. Itu seandainya dia bisa memahami Al-Quran yang diturunkan kepadanya niscaya dia akan dalam keadaan khusyuk. Engkau akan melihat gunung tersebut dalam keadaan khusyuk. Ya, seandainya dia bisa memahami. Mutasaddian min khasyatillah. Dalam keadaan dia terpecah-pecah. Min khasyatillah karena takut dengan Allah Azza wa Itu apabila gunung yang sangat keras, yang besar, dan dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sangat keras. Seandainya turun kepadanya Al-Quran. Dan dia memahami maknanya. Berupa sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Tentang janji-janji Allah SWT dan ancaman-ancaman Allah SWT. Niscaya engkau akan dapatkan dia dan engkau lihat dia dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan dia terpecah-pecah min khasyatillah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menunjukkan bagaimana keagungan Al-Quran. ini adalah tambih. Ya, peringatan bagi kita sebagai manusia. Gunung saja yang demikian, ya, yang sedemikian kerasnya. Seandainya turun kepadanya Al-Quran dan dia bisa memahami maknanya, maknanya maka dia akan khusyuk dan terpecah-pecah dirinya karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah tambih peringatan kita sebagai manusia untuk khusyuk dan juga berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran atau apabila kita mendengarkan orang lain yang membaca Al-Quran maka dalam kita mendengarkan dengan khusyuk. Allah SWT mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an maka hendaklah kalian mendengarnya dan hendaklah kalian insaf ya benar-benar khusyuk di dalam mendengarkannya la'allakum turhamun semoga kalian dirahmati oleh Allah azza wajalla ini adalah sikap dan juga adab seorang muslim ketika membaca Al-Qur'an maka hendaklah dia berusaha untuk khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an ya mencari waktu yang paling indah yang dia miliki dalam sehari yang kira-kira dia bisa khusyuk di dalam membaca Al-Quran dan jangan dijadikan Al-Quran ini sebagai sampingan kalau ada waktu baru membaca Al-Quran jadikan waktu kita yang utama yang di situ kita merasa diri kita sangat berkonsentrasi dan khusyuk ya tidak ada kesibukan yang lain kita khususkan waktu kita untuk untuk membaca Allah dan kita berusaha untuk memahami maknanya meskipun dengan membaca terjemah Meskipun dengan membaca tafsir yang sudah diterjemahkan. Tentunya memilih tafsir yang mu'tamad. Ya, cari tafsir yang benar-benar terpercaya. Seperti misalnya tafsir Ibnu Kathir. Atau tafsir Syekh Sa'di. Rahimahullah. Maka ini diantara tafsir-tafsir yang yang bisa dijadikan pegangan. Dan kalau bisa, dia mempelajari bahasa yang dengannya diturunkan Al-Quran. Yaitu bahasa apa? Bahasa Arab ya karena eh, Allah swt telah menurunkan Al-Qur'an demikian pula Rasulullah SAW yang di dalam hadis-hadisnya menggunakan bahasa Arab dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW dengan baik kecuali apabila kita memahami bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian ulama yang mereka berpendapat wajibnya seorang muslim mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena kita wajib untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahasanya Al-Quran adalah petunjuk, demikian pula hadis. Karena hadis adalah menerangkan Al-Quran. Dan tidak mungkin kita bisa memahami keduanya, kecuali apabila kita belajar bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan wajib hukumnya untuk mempelajari bahasa Arab. Kita katakan tidak ada kata terlambat. Ya meskipun kita sudah 40 tahun, ya 50 tahun, ya kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab semampunya. Minimal kita bisa bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun kita nggak paham, mungkin ada orang Arab ngomong dengan bahasa Arab kita nggak nggak paham nggak masalah. Yang penting kita belajar ya bahasa Arab yang dengan yang kita bisa memahami apa Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu perjuangan, ya perlu kesungguhan ya kalau kita sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu dunia, sungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Cina misalnya, kenapa kita tidak sungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab? Padahal mempelajari bahasa Arab ini lebih mudah. Ya lebih mudah daripada mempelajari bahasa yang lain. Ini antum bisa rasakan ketika antum ya mempelajari ya bahasa Arab ini tentunya dengan bimbingan ya seorang ustadz yang terpercaya yang mumpuni di dalam e, bahasa Arab, ya antum bisa rasakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu lebih mudah daripada kita mempelajari bahasa yang lain. ini adalah rahmat dari Allah Swt dan sungguh nikmat yang luar biasa apabila kita sudah bersungguh-sungguh yang mempelajari bahasa Arab kemudian kita bisa memahami bahasa Arab dan bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu Beliau membawakan firman Allah, "Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil." Qalu innama anta muftar. Dan apabila kami mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia turunkan. Qalu mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy mengatakan innama anta muftar. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah berdusta. Itu berdusta atas nama Allah Azza wajal Allah Subhanahu wa taala di sini ia menceritakan tentang orang-orang Quraisy yang mereka memang mendustakan Allah dan juga mendustakan Rasulnya dan tidak percaya bahasanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dari Allah SWT mereka mendustakan Rasulullah SAW. Ketika Allah SWT menasak yaitu menghapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Wa idza badalna ayatan na ayatin. Apabila kami mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain, yaitu Allah menghapus ayat yang pertama diganti dengan ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzil dan Allah lebih tahu tentang apa yang Allah turunkan. Allah SWT melakukan sesuatu dengan hikmah. Termasuk diantaranya ketika Allah menasakh. Allah mengganti sebuah ayat diganti dengan ayat yang lain. Itu Allah lakukan karena hikmah, karena kebijaksanaan dari Allah SWT. Dan Allah lebih tahu daripada kita tentang diri kita sendiri. Apa yang terbaik bagi diri kita, apa yang memberi mudarat bagi diri kita, maka Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Oleh karena itu Allah terkadang menghapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain lil maslahah, lil hikmah untuk kebaikan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jadi Allah SWT apabila melakukan sesuatu bukan karena abad, bukan karena sia-sia, atau ia tidak ada hikmahnya tidak. Allah SWT melakukannya dengan hikmah, ini adalah keyakinan ya orang yang beriman, ya seorang muslim meyakini yang demikian. Termasuk di antaranya ketika Allah menasak mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain, wallahu a'lamu bima yunazzil dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia turunkan. Kalau apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ketika melihat di sana ada ayat yang diganti dengan ayat yang lain yang memang di dalam diri mereka ada pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan innama anta muftar. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang pendusta. Apa buktinya? Karena terkadang engkau membawa ayat ini kemudian mengatakan ini diganti dengan ayat yang lain. Berarti kamu ini adalah pendusta. Karena memang di dalam diri mereka sudah ada kebencian dan pendustaan kepada Rasulullah SAW berusaha untuk mencari-cari alasan yang dengan alasan tersebut bisa mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ini. Ketika dinasak sebuah ayat, dihapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain, mereka mengatakan Inna nama anta muftar. Sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta. Kemudian Allah mengatakan bal aktaruhum la ya'lamun. Bahkan Sebagian besar mereka tidak mengetahui. Ya, orang-orang musyrikin mengucapkan yang demikian dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah alim dan bahwasanya Allah adalah hakim, Allah Maha mengetahui dan Allah adalah Maha bijaksana. Dan di antara hikmatullah, di antara kebijaksanaan Allah adalah ia mengganti sebuah ayat dengan ayat yang lain untuk kebaikan manusia itu sendiri. Akan tetapi orang-orang musyrikin mereka adalah orang-orang yang jahil, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang sifat Allah. Di antaranya adalah hikmah. Dan bahwasanya nama Allah adalah Hakim yang Maha Bijaksana, tidak melakukan sesuatu kecuali karena memang di sana ada hikmahnya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika Katakanlah wahai Muhammad telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an telah diturunkan oleh Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini adalah Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril alaihissalam diantaranya adalah Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran yaitu dari Allah swt yang membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Rasul yaitu Rasulullah saw adalah malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar langsung dari Allah Azza wa Jal. Tidak mendengar langsung Al-Quran dari Allah Swt. tetapi melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menurunkan Al-Quran dan membawa Al-Quran setelah dia mendengar dari Allah Azza wa Jal. Setelah dia mendengar dari Allah Swt. maka dia turun dengan membawa Al-Quran tersebut ya dan disampaikan ya sedikit demi sedikit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haq dari Rabbmu. Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Quran berasal dari Allah. Minhu hubada wa ilaihi ya'ud dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah Swt. wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud mir rabbika bil haq dengan benar. Artinya dia benar-benar turun ya dari Allah SWT Bukan ya kalamu makhluk, bukan ucapan manusia. Tapi dia adalah kalamullah berasal dari Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Allah SWT turunkan Al-Qur'an di antaranya adalah liyusabbital ladzina amanu. Untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Menguatkan mereka. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala e, menyebutkan di dalamnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada orang-orang yang beriman. Janji bagi orang-orang yang bersabar, janji bagi orang-orang yang bertakwa. Liyusabbital ladzina amanu supaya menguatkan hati orang-orang yang beriman. Ini adalah di antara tujuan yang diturunkannya Al-Qur'an, yaitu untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu barang siapa yang ingin istiqomah dan ingin ya terus langgeng di dalam keimanannya, ingin terus istiqomah dan kuat di dalam keimanannya, maka dalam dia kembali kepada Al-Qur'an. Ya karena Al-Qur'an Ya Allah SWT turunkan diantaranya adalah untuk tasbih yaitu untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman kalau kita ingin istiqamah ya di dalam agama kita maka hendaklah kita sering membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami maknanya dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Liyuthabbital amanu wahudan wabushro lil muslimin. Dan dia adalah petunjuk Demikian pula kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, bagi kaum muslimin. Ya, dan ini juga menunjukkan apabila kita ingin berbahagia dan ingin mendapatkan hiburan yang sebenarnya hendaklah dia kembali kepada Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an ada petunjuk, demikian pula di dalam Al-Qur'an ada bushro, ada kabar gembira bagi kita kaum muslimin. Ya, apabila kita merasa jenuh, apabila kita merasa butuh dengan hiburan, bukan kembali kepada kemaksiatan. Tetapi kembali kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Disitulah kita akan bahagia. Disitulah kita akan menghilangkan kesedihan kita. Itu dengan cara kembali kepada Al-Qur'an karena Allah turunkan Al-Qur'an di adalah sebagai busro bagi orang-orang yang muslim, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslimin. Allah SWT mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amil solihati anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan jannat akan mendapatkan surga kabarkan ya berikanlah kabar gembira kepada mereka itu orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh iman disertai dengan apa? Dengan amal soleh. Maka dijanjikan oleh Allah dengan surga. Meskipun di dunianya mungkin dia banyak mendapatkan ujian. Banyak mendapatkan kesusahan. Banyak mendapatkan rintangan. Tapi Bashir berikan kabar gembira kepada mereka. Selama mereka beriman dan juga beramal soleh. Maka Allah menjanjikan bagi mereka apa? Surga tajri min tahtial anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan ini adalah busro dan juga kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya, demikian pula kabar gembira bagi orang yang bersabar. Ya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabarkanlah ya dengan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan kami akan kembali kepada kepada Allah. Baik sekarang atau nanti kita akan kembali kepada kepada Allah. Harta kita akan ya akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Azza wajalla Dan ini yang meringankan yang kesedihan seorang muslim dan menjadikan dia bersabar ketika dia mendapatkan musibah karena memang kita juga kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an adalah musyra dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang ingin hiburan yang sebenarnya, yang hakiki, maka dia akan ya hendaklah dia kembali kepada Al-Qur'an. Adapun seseorang yang menghibur dirinya dengan kemaksiatan, maka itu adalah hiburan yang sementara dan setelahnya kita akan mendapatkan kesusahan. Hiburan yang semu dan setelahnya kita akan merasakan kesusahan, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi justru kesusahan yang semakin bertambah ya seorang muslim telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an subhanallah ya sebagai petunjuk dan sebagai busra dan sebagai obat. Ini menunjukkan barakatul Quran, menunjukkan berkahnya Al-Qur'an dan begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan di dalam di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Dan sungguh kami telah mengetahui Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan innama yuallimuhu bashar. Sesungguhnya dia yaitu Muhammad diajari oleh seorang manusia. Artinya saat itu orang-orang kafir Quraisy ya mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ya di, di, disampaikan kepada manusia dan beliau belajar dari orang lain, bukan dari Allah tapi belajar dari orang lain. Saat itu ada di, di, di kalangan orang Quraisy atau di Mekah ada seorang yang dia bisa mempelajari, dia biasa membaca kitab-kitab yang terdahulu. Yang diantaranya membaca Injil atau membaca Taurat. Ya, dan dia tidak bisa bahasa Arab atau hanya mengenal sedikit dari bahasa Arab. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama orang tersebut. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya dia yaitu Muhammad belajar dari siapa? Dari orang ini. Artinya Quran yang dia sampaikan ini adalah hasil dari belajarnya Muhammad kepada kepada orang ini, bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Ini adalah ucapan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan walaqad na'lamu. Sungguh kami telah mengetahui. Karena Allah SWT adalah Maha mendengar Ya Allah as Allah dalam maha mendengar Allah mengetahui apa yang terjadi di permukaan bumi dan Allah mustawin ala arshih Allah beristiwa di atas arshnya. tapi apa yang terjadi di permukaan bumi di langit semuanya Allah tahu Allah mengabarkan kepada nabinya bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin mengatakan ucapan ini ucapan yang dusta mereka mengatakan bahwasanya Nabi diajari oleh manusia. Ya, Nabi diajari oleh manusia. Kemudian Allah mengatakan, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Lisan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah bahasa. Bahasa orang yang mereka isyaratkan, artinya yang tadi kita sebutkan ya ada seorang yang dia memang bisa bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Ya, lisan orang tersebut yaitu bahasa orang tersebut, bahasa orang tersebut adalah ajami, adalah bahasa asing. Artinya bukan bahasa Arab. Dia bisa dia bisa membaca kitab dengan bahasa apa? Dengan bahasa asing, bukan dengan bahasa bukan dengan bahasa Arab. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Bahasa yang dia bisa ini adalah bahasa ajami, yaitu bahasa asing, bukan bahasa Arab. Wahada lisanun Arabiyun mubin. Sedangkan ini yaitu Al-Quran dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Lalu bagaimana kalian, wahai orang-orang Quraisy, mengatakan bahwasanya Nabi ya mempelajari ya dan uh, uh, mempelajari Al-Qur'an itu mengambil Al-Qur'an ini dari orang dari orang tersebut yang dia bahasanya adalah bahasa asing dan dia tidak bisa belajar tidak bisa bahasa Arab atau mengetahui dari bahasa Arab ya sedikit saja tidak banyak. Lalu bagaimana ya mereka bisa mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengambil Al-Quran ini dari dari orang tersebut. Wahada lisanun arabiun mubin. Sedangkan ini adalah Al-Quran dengan lisan. Lisan di sini adalah bahasa. Ya, ya Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Ya kecuali dengan bahasa kaumnya maksudnya. Ya, tidaklah diturunkan seorang rasul, diutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Lisan di sini maksudnya adalah bahasa. Bahasa dia adalah bahasa asing, bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dengan bahasa bahasa Arab. Lalu bagaimana kalian wahai orang-orang Quraisy ya mengatakan bahwasanya Nabi SAW mempelajari Al-Quran dan mengambil Al-Quran ini dari dari manusia. Ini menunjukkan bahwasanya ya Al-Quran adalah minallah. Ya Al-Quran adalah dari Allah swt. Allah lah yang menurunkan ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan empat ayat dan ini adalah empat ayat yang terakhir yang beliau sebutkan tentang ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah yaumul qiyamah, akan melihat Allah di surga. Beliau mengatakan wa qawlihi dan juga firman Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah Kemudian beliau membawakan ayat alal araiki yang turun. Kemudian membawakan ayat Lilladina ahsanu al husna wa ziyadah. Kemudian lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ayat yang pertama yaitu firman Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan nadhirah, dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan berbahagia dan gembira. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya, mereka melihat kepada Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbnya. Ini adalah di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat akan melihat Allah SWT yaitu ketika mereka masuk ke dalam surga ya para ulama berdalil dengan ayat ini diantaranya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman kelak apabila mereka masuk ke dalam surga maka mereka akan melihat Allah akan melihat wajah Allah karena Allah mengatakan wujuhu yawma idin nadhirah ya wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan berseri-seri. Sangat bergembira, sangat berbahagia. Ya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada e, daripada melihatnya mereka kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ila rabbiha mereka melihat kepada Rabbnya dan ini menunjukkan jelas kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman ya kelak mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, "Turiduna syai'an azidukum alaihi." Ketika penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, ya dan mereka sudah merasakan ya nikmat yang banyak di dalam surga. Maka Allah mengatakan kepada mereka, yaqulullah tabaraka wa taala turiduna syai'an azidukum alaih. Maukah kalian aku berikan sesuatu yang merupakan tambahan bagi kalian? Maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang merupakan tambahan dari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian? Maka mereka yaitu penduduk surga mengatakan alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina wa tunjina minan nar bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka yang mereka mengatakan ya Allah bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Karena ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang seseorang di hari kiamat setelah melalui perjalanan yang sangat mengerikan, ia kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Ini adalah fauzul azim. Ya ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya ketika ditanya oleh Allah, ya maukah kalian aku berikan sesuatu yang aku yang merupakan tambahan yang aku yang merupakan tambahan dari kenikmatan yang sudah kalian dapatkan. Maka mereka bertanya, "Ya Allah, bukankah kamu bukankah Engkau telah telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan dan menyelamatkan kami dari neraka?" Maka Allah yakshiful hijab. Kemudian setelah itu Allah membuka hijabnya. Membuka hijabnya, penutupnya Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini kabar dari siapa? dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya kita kelak ya akan melihat Allah di jannah. Ya kita kelak akan melihat Allah di jannah, ya. Kemudian setelah itu beliau SAW kemudian setelah itu uh, Syekhul Islam rahimahullah mendatangkan firman Allah alal araiki turun. Mereka di atas ya di atas dipan-dipan dalam keadaan melihat alal araiki maksudnya dalam di atas dipan-dipan yang turun mereka dalam keadaan melihat yaitu melihat kepada Allah swt. dan ini juga dalil bahwa kaum mukminin orang-orang beriman kelak di dalam surga akan melihat Allah azza wajal kemudian beliau membaca membawakan firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang berbuat baik di dalam amalannya, memperbaiki keikhlasannya, memperbaiki mutabaahnya kepada Rasulullah SAW. Batinnya dia perbaiki, ya dengan mengikhlaskan ibadahnya lillah. Demikian pula zahirnya dia perbaiki, berusaha bagaimana supaya ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang demikian, lilladina ahsanul husna, orang yang ihsan maka dia akan mendapatkan husna. Ada yang mengatakan husna di sini adalah jannah, yaitu surga. Ya, orang yang ihsan artinya dia memperbaiki zahir dan juga batinnya. Menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Azza wajal, maka Allah menjanjikan husna. Allah menjadikan jannah bagi orang tersebut. Wa ziyadah demikian pula tambahan. Jadi maksud dengan tambahan di sini adalah apa? melihat wajah Allah. Ini maksud dengan ziarah di sini adalah melihat wajah Allah. Karena tadi di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya ketika orang-orang beriman melihat wajah Allah dan Nabi saw. mengatakan mereka tidak diberikan sesuatu yang mereka lebih cintai daripada melihat wajah Allah. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Ya thumma kemudian beliau membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ya yang ihsan akan mendapatkan jannah, akan mendapatkan surga dan juga tambahan. Menunjukkan bahwasanya tafsir dari kalimat ziyadah tambahan di sini adalah melihat wajah wajah Allah. Ini yang menafsirkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang ditafsirkan oleh para salaf, para pendahulu kita. Mereka menafsirkan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah jelas menunjukkan kepada kita ya dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahasanya e, mereka akan melihat Allah azza Wajalla di dalam di dalam surga dan beliau menyebutkan firman Allah lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid mereka akan mendapatkan apa yang mereka kehendaki di dalamnya itu di dalam surga ya ahlul jannah ya penduduk surga apabila sudah masuk ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang diinginkan dalam hati mereka ada dan disediakan untuk mereka. Apa yang membuat mata mereka sejuk, maka akan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla balasan bagi orang-orang yang beriman. Lahum ma yasha'una fiha mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ini adalah yang nikmat yang Allah berikan, karunia yang besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Waladaina mazid dan kami memiliki tambahan. Dan kami memiliki tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Melihat wajah Allah Azza Wajalla. ya. Dalam beberapa ayat Allah SWT menetapkan bahwasanya kita akan melihat wajah Allah. Dan juga hadis-hadis yang banyak, di antaranya adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Dan di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sungguh kalian akan melihat Allah 'iyanan, yaitu dengan wajah kalian. Dengan dengan mata-mata kalian. Kama tarawna hadzal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan ini, Lailatul Badar pada malam pada malam bulan purnama. Maksudnya bagaimana? Kita benar-benar akan melihat dengan wajah kita. Kemudian beliau mengatakan, la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketika melihat bulan ya di malam bulan purnama kita tidak berdesak-desakan. Ya semuanya melihat bulan. Demikian pula kelak ya di hari kiamat kita akan melihat Allah SWT dalam keadaan kita tidak saling mendesak desakan satu dengan yang lain. Belum mengatakan, Innakum satarawna rabbakum. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian. Ya, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam, bulan purnama, kalian tidak saling yang mendesak desakan satu dengan yang lain. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah ijma' Ini adalah kesepakatan seluruh ulama. Ini adalah keyakinan para sahabat radhiyallahu anhu dan juga para tabi'in dan juga para imam. Berkata Abu Hasan al Ashari, ya di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Taghr ya eh, surat bagi yang ada di perbatasan. Beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitabnya ini wa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah Azza wa Jal yaumal qiyamah bi'ayuni wujuhihim. Beliau mengatakan dan mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah bersepakat ijma bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata-mata mereka. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah ijma dan tidak mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang. Seperti misalnya orang-orang Mu'tazilah dan juga yang yang serupa dengan mereka. Mereka mengingkari ya ru'yatullah pada hari kiamat. Adapun Ahlus sunnah wal jamaah ya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang banyak mereka meyakini bahwasanya kita akan melihat Allah dan ini adalah ijma' para ulama ya para sahabat radhiyallahu anhum kemudian beliau mengatakan alama akhbara bihi fi kitabih sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang diantaranya adalah firman Allah yang tadi kita sebutkan diantaranya dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan ru'yatullah yaumal qiyamah keyakinan bahwasanya kita melihat Allah di hari kiamat ini adalah keyakinan yang hak, keyakinan yang sahih yang harus kita yakini berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula dengan ijma' para para ulama. Termasuk diantaranya Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Ya ketika beliau ia menafsirkan firman Allah Azza wa Jal. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka, yaitu orang-orang kafir, pada hari itu akan dihijab. ia akan ditutupi dari Allah, dari Rabb mereka. Artinya mereka akan, ya mereka tidak akan melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang kafir akan dihijab, akan ditutupi dari Allah. Mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ya tidaklah mereka dihijab, tidaklah mereka ditutupi yaitu orang-orang kafir tersebut ditutupi kecuali karena Allah tahu bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah ya yang e, menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah. Adapun orang yang kafir maka ditutupi. Mereka tidak akan melihat Allah azza wajalla. Yang tidak akan melihat Allah ditutupi dari melihat Allah. Adapun orang yang beriman maka mereka akan melihat Allah azza wajalla sebagaimana dalam ayat dan juga hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian setelah itu Syekhul Islam mengatakan wa hadzal babu fi kitabillahi kathir. Dan bab ini yaitu ayat-ayat tentang nama-nama dan juga sifat Allah fi kitabillah di dalam Al-Qur'an kathirun banyak. Ya, yang beliau sebutkan di sini hanya sebagian saja. Ya, yang beliau sebutkan di sini hanya sebagian saja dari halaman ya dari halaman 105 sampai 126. Beliau menyebutkan ayat-ayat tentang sifat. Ini hanya sebagian ya masih banyak di dalam Al-Qur'an ya penyebutan tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Man tadabbar Al-Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an Barang siapa yang mentadaburi Al-Quran Yaitu mencermati Dan berusaha untuk memahami Al-Quran Dengan niat yang benar Taliban lil huda minhu niatnya di dalam hati di dalam hatinya adalah ingin mendapatkan hidayah. Ingin mendapatkan hidayah. Dia mencermati Al-Qur'an ya dengan tujuan untuk mendapatkan hidayah dengan sebab Al-Qur'an tersebut. Boleh mengatakan tabayyana lahu tariqul haq maka akan jelas baginya jalan yang benar. Jadi eh, di dalam mentadaburi Al-Qur'an perlu niat yang sahih. Ya perlu niat yang jujur kesungguhan bahasanya kita ini ingin mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Quran. Bukan karena ta'asub atau fanatik dengan pulan dan pulan Atau karena ingin mencari pembenaran yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita ikhlaskan ya tajri dunia. Ya kita bersihkan hati kita. Kita memang membaca Al-Quran ingin mendapatkan hidayah. Maka insya Allah biiznillah dia akan mendapatkan petunjuk. Asalkan dia memiliki niat yang sadiqah, memiliki niat yang benar-benar sidak ia benar-benar jujur ingin mendapatkan hidayah dari dari Allah. Kalau dia mentadaburi Al-Quran, ia ya sebagaimana Allah ia perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Dan memang Allah menurunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Ya, untuk dipahami dan juga dicermati, bukan hanya sekedar dibaca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun dan dia adalah kitab yang berbarakah dabbaru ayatihi supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya kita mentadaburi dan juga memahami Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan demikian kita sudah eh, menyelesaikan ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab ini. Insya Allah kita lanjutkan besok ya uh, mulai dengan eh, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan ditulis dengan kertas dan disampaikan ke depan. Ditulis dengan tulisan yang jelas, ya dan singkat. Nah. Beberapa waktu yang lalu di tanah air eh, ketika sebuah acara kenegaraan di acara tersebut dibacakan Al-Quran dengan logat Jawa. Apakah hal demikian dibenarkan di dalam agama Islam? Allah SWT yang menurunkan Al-Quran dan memerintahkan kita untuk membacanya. Dan Nabi SAW mengatakan, Zayyinul Qur'an bi aswatikum. adalah kalian yang membaca Al-Quran dengan suara kalian. Tidaklah kalian hiasi Al-Quran dengan dengan suara kalian. Nah, karena itu membaca Al-Quran, ya kita berusaha membaca Al-Quran dengan cara dan juga uh, eh, uh, eh, keifiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan berusaha untuk menunaikan hak-hak hurufnya atau secara ringkas dengan tajwid, ya dengan tajwid. Kita perhatikan kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an ya seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ia membaca Al-Qur'an dengan kaidah tentunya. Ya, yang sudah ditulis oleh para ulama, sudah diringkas. Ya, yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Membaca mempelajari ilmu tajwid bukan maksud utamanya adalah untuk ya untuk sekedar apa? memperbagus ya suaranya tidak. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an sama dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, dengungnya, ya, gunahnya, kolkolahnya dan seterusnya. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an sama dengan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mempelajari tajwid niatnya demikian. Ya bukan hanya bukan ya supaya dikatakan sebagai seorang yang qari atau seorang yang pandai di dalam membaca Al-Qur'an atau mahir di dalam membaca Al-Qur'an ya jadi niatnya adalah supaya bagaimana kita ini membaca Al-Qur'an dengan cara yang dicintai oleh Allah apa yang dicintai oleh Allah yaitu eh, dengan dengan cara yang dibaca oleh yang dengannya eh, Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya adapun yang melantunkan Al-Qur'an sehingga seperti lagu misalnya. Maka ini adalah mahdzur, ini adalah perkara yang dilarang. Ya kita